dalam ayat ini mukmin laki-laki dan mukmin wanita sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain di mana mereka saling mencintai mereka saling melindungi mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya seperti digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain tidak diperkenankan kita merendahkannya tidak pula boleh mendustainya. Tidak pula boleh kita mengejeknya atau menghinakannya. Demikian yang beliau katakan dan beliau sampaikan at-taqwa huna. Takwa ada di sini beliau tunjukkan kepada dada beliau dan mengatakan at-taqwa huna. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah beliau mengingatkan bihazbin minam bihazbin mri'in minasyar kira akhahu Beliau bersabda cukuplah seorang muslim dikatakan jelek, buruk ketika ia meremehkan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah gambaran dari Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih indah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Al-mu'minu kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin itu kayak satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula beliau katakan masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Kita muslimin satu dengan yang lain dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi seperti satu jasad ini Sebodoh apapun manusia pasti paham penggambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana beliau gambarkan ibarat jasad kita yang satu anggota dengan anggota tubuh yang lain saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga, saling membersihkan, saling memberi manfaat. Demikian mestinya kita mukmin satu dengan mukmin yang lain. Seperti tangan, dia bisa memberi manfaat kepada kaki bahkan seluruhnya. Kaki dia sakit, tangan piji, ada luka tangan yang kasih obat, oleskan atau plester. Ya. Begitupun gigi kotor tangan yang bersihkan. Rambut acak-acakan, siapa yang menyisiri tangan pula supaya rapi. Begitu besar peran tangan ini. Dan tangan pun tidak bisa meremehkan mata yang lihat kaki yang melangkah, semua kerjasama. Itu mukmin digambarkan seperti itu Nabi SAW menyebutkannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka untuk menjaga agar kita satu dengan yang lain. Tetap baik dalam muamalahnya. Dalam bergaulnya. Dalam bertetangga. Dalam berkeluarga. Maupun bernegara. Islam telah meletakkan dasar-dasar dalam muamalah semua. Beliau Nabi Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna allaha awha ilayya antawadu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku kata Nabi SAW. Apa isinya yang Allah wahyukan kepada beliau? antawadu agar kalian bersikap tawadu sehingga dengan sikap ini tidak ada seorang pun yang berbuat jahat kepada saudaranya. Tidak ada seorang pun yang dia ya membanggakan diri atas yang lainnya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Karena sifat tawadu. Sifat para nabi dan para rasul alimussalatu wassalam. Yang Allah perintahkan para nabi dan para rasul untuk menjalankan sifat ini. Mengamalkan sifat ini. Dan beliau dikatakan dalam firman Allah Ta'ala. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin dan engkau rendah hatilah wahai Nabi kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Jangan engkau kaku hati, kasar sikapmu, jangan kata Allah. Dan sungguh beliau telah berhasil merealisasikan apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah katakan di surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadha ghalidal qalbi lam faddu min hawli Allah sampaikan di ayat ini maka dengan rahmat Allah wahai nabi engkau bersikap santun lembut pada mereka manusia terutama kepada mukminin andaikan engkau jelek lisan kotor omongan, kaku hati, kasar sikapmu, lang faddu min haulik. Niscaya manusia lari dari sisimu. Sedangkan Allah katakan mukmin satu dengan yang lain itu mereka saling melindungi, saling mengayomi, saling mencintai. Mestinya seperti itu. Bahkan di dalam saling cinta, menyayangi sesama mereka seperti satu jasad. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau isyaratkan tadi muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh kita merendahkannya. Tidak boleh kita mendustainya. Tidak boleh kita mendoliminya. Takwa di sini. Karena apa? Kalau ada orang itu punya takwa di hatinya. Hal-hal yang merusak persaudaraan, pertemanan, muamalah sesama mukmin akan dihindari. Dan ini Allah iringi dalam firman Allah surat Al-Hujurat. Allah katakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian itu ada laki-laki, ada wanita dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arufu, supaya kalian saling ta'aruf. Dalam bahasa kita, peribahasa mengatakan saling kenal, saling sayang. Tak kenal maka tidak sayang. Nah kita mukmin saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Dan ketika mereka saling ketemu satu dengan yang lain, ada hak-hak yang harus saling diberikan dan dijunjung tinggi sesama mukmin. Kaum muslimin Allah katakan kalian bukan saling berperang, saling bertikai bukan. Ingat, dengan orang saling mengenal, mengikat pertemanan dan persaudaraan akan terwujud perdamaian. Permusuhan itu akan melahirkan peperangan. Tapi persaudaraan akan melahirkan perdamaian. Dan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa yang paling takwa. Bukan Allah lihat siapa paling kaya, siapa raja, tidak. Yang paling takwa kembali hadirin. Hati inilah kuncinya. Allah wahyukan kepada Nabi SAW untuk kita bersikap tawadu seperti Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap lembut dan santunnya beliau dan bagusnya tutur kata dan benar jujur ucapannya beliau dicinta manusia dan manusia senang dan cinta padanya begitupun kita dalam bermuamalah dengan saudara kita mukminin kedepankanlah sifat-sifat berikut yang akan menjadikan baik hubungan kita dengan saudara kita mukminin yang akan saling mencintai sehingga akan saling memberi kebaikan karena orang kalau sudah saling mencintai tentunya satu dan yang lain ingin selalu memberi yang terbaik pada yang dicintainya seperti sebaliknya kalau orang sudah saling benci bermusuhan pasti akan memberikan yang terjelek bagi musuhnya, betul? Begitu. Mukmin tidak boleh sehingga dengan sikap tawadhu tadi dikatakan Nabi SAW tidak seorang pun diantarkan yang berbuat jahat kepada yang lain. Tidak seorang pun yang membanggakan diri atas yang lain. Hadirin jadi muliakan Allah. Perbuatan jahat itu zalim akan melahirkan kejahatan melahirkan kerusakan. Dan yang paling cepat Allah timpangkan azab kepada pelaku, itu pelaku durhaka sama orang tua, kedua orang yang jahat dengan sesamanya. Mukmin tidak boleh berbuat jahat kepada saudaranya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kedepankan pertama adalah kejujuran dalam kita bermuamalah. Karena sungguh dengan jujur ini akan melahirkan barokah. Baik di dalam kita ya, urusan dengan keluarga, urusan dengan tetangga, ya, urusan dengan sesama akan menjadi baik. Lihat Allah sudah jadikan Rasulullah SAW dari awal dengan kejujurannya sehingga beliau dikenal dengan Al-Amin dapat dipercaya. Yang bisa dipercaya manusia hanya orang yang jujur, betul? Orang yang dusta dan pengkhianat nggak mungkin orang percaya. Beliau dikenal dari awal sudah al-amin. Orang yang dapat dipercaya. Bisa diberi amanah. Nah ini lahir dari kejujuran. Dan itu yang Allah perintahkan kita dari kalangan mukminin untuk kita jujur sehingga dalam kita berteman pun Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah katakan di surat At-Taubah ini, ayat yang ke-119, Wahai orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah. Jadilah kalian seperti mereka bersama mereka orang-orang yang jujur Allah perintahkan kita supaya bertakwa, supaya kita jujur. Karena apa hadirin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bisidqi. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilanna au kama qala sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya hendaknya kalian berlaku jujurlah karena sungguh jujur itu akan membimbing kepada kebaikan dengan kita jujur akan terbimbing kepada kebaikan dan dengan kebaikan itu akan membimbingmu ke surga mengantarkan engkau ke surga Hati-hati kalian dari dusta. Karena sungguh dusta ini akan mengantarkan pada perbuatan dosa durhaka. Dan perbuatan durhaka ini akan mengantarkan ke neraka memang. Namanya durhaka. Ujung-ujungnya masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lihatlah. Kejujuran itu pangkal kebaikan. Dan ciri khas mukmin Hilangnya jujur berarti tak lagi mukmin ada padanya kebaikan. Masuk kerana munafik. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun. Ciri munafik tiga. Iza ahdasa kadiba ketika bicara dusta. Susah bergaul dengan orang munafik. Dijadikan teman dekat khianat diamanai khianat, diterima teman dekat dan bisa dipercaya. Ya, dia jahat. Kita mau jadikan teman dekat dia jahat. Dikasih amanat khianat. Ini munafik. Kita bicara dusta. Susah punya teman yang begini. Makanya kita diperintahkan jangan seperti mereka. Tapi seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang jujur. Itu munafik ketika bicara dusta. Wa idza wa'ada khalafa ketika dia janji dia mengingkari janjinya. Khana dia khianat ketika diberi amanah. Wa idha tumina khana. Ketika diberi amanah dia khianat. Itu sifat mereka. Sedangkan mukmin jujur itu tandanya mukmin. Karena Allah cinta dengan itu. Dan subhanallah hadirin, kalau kejujuran ini ada dalam muamalah seorang mukmin dalam jual beli, akan mendatangkan barokah. Beliau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli itu ada hak untuk khiyar transaksi. Ya, tawar menawar. Sebelum berpisah in sadaqa wa bayyana kalau masing-masing yang menjual barang dia terangkan barangnya begini, begini, begini. Kondisi barangnya disebutkan dengan jujur. Begitupun yang membeli juga jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau dusta dan menyembunyikan aib, nggak jujur, burika um, na'am, beliau katakan maka dengan sebab ini muhitat barakatuhuma hilang keberkahan keduanya. Masya Allah hadirinya dimuliakan Allah. Kalau kejujuran ini ada seorang pemimpin, rakyat akan cinta. Dan percaya. Tapi ketika hilang, hilang kepercayaan. Dan orang kalau sudah nggak dipercaya, akhirnya orang pun tidak simpati. Akhirnya tidak membela, menjauhi. Itu resiko orang yang dusta karena sifat dusta sifat yang paling dibenci Allah Ta'ala dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci manusia. Sejahat apapun manusia masih benci dengan orang dusta. Apalagi orang baik. Paling gak suka. Sehingga hadirin, orang kalau sudah dusta, walaupun dia awalnya manusia tidak tahu karena dia pintar mengelabui manusia. Dengan dusta dia akan berusaha mengelabui manusia untuk membela, membenarkan akan kedustaannya sehingga pun dia akan berdusta dan berdusta. Namun sekali terbongkar dia dusta, tak ada lagi manusia percaya. Semua meninggalkan dia. Yang dekat menjauh, yang jauh nggak mau dekat. Sendiri dia jadi percaya, hilang kepercayaan. Tapi orang kalau jujur, cukuplah Allah yang membela Kalaupun pertama orang menuduh begini, begitu banyak orang menyangka tidak baik sangkaannya, tapi terbukti dia jujur akan berubah orang yang tadinya berbuat jelek, jahat, menyesal, saya menuduh kamu. Hilang. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala. Ini kejujuran. Yang harus kedepankan di dalam kita bermuamalah. Suami jujur, istri jujur, baik. Karena kedua-duanya Allah katakan bahwa orang laki-laki yang jujur, wanita yang jujur sama-sama. azima. Allah janji berikan mereka ampunan, Allah janji mereka dibeli pahala yang besar itu surga. Jujur, ya fila barakallahu fikum. Kemudian ikhlas dalam bermuamalah kita, dalam kita ta'awanu alal biri wa taqwa ini juga perintah Allah untuk kita kedepankan amalan ini dalam kita bermuamalah. Di surat Al-Maidah ayat 2 Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah katakan kalian bertolong menolong tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa dan permusuhan. Dosa dan permusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang Allah perintah dalam perkara albir, yakni perkara yang dikatakan baik menurut syariat, lakukanlah. Dan untuk melakukan kebaikan ini kita nggak bisa sendiri. Allah perintahkan tolong menolonglah kalian contohnya. Hanya untuk sholat. Kita butuh masjid. Tidak bisa sendiri. Harus kerja bersama. Tolong menolong bangun masjidnya. Ya. Dan juga kita harus menjaga kebersihannya. Harus merawatnya. Harus meramaikannya. Ini semua perlu tahun Supaya masjid tidak dibangun kosong kayak kandang. nggak ada apa-apanya. Tapi masjid ramai ibadah di dalamnya. tahun alal bir tegakkan sholat lima waktu, adakan kajian-kajian Islam ilmiah Islamiah supaya bermanfaat. Itu perlu ta'awun, nggak mungkin masjid cuma imam tok di masjid sendirian. Nggak ada manfaat. Nah, ini akan melahirkan kebaikan yang besar. Tapi kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat hadirin, perkara dosa ini akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Makin besar dosa, makin besar permusuhan antar manusia. Percaya enggak? Orang kalau dosa kecil, ya permusuhannya kecil. Tapi makin besar, besar. Contoh, orang minum homer, mabuk. Ini dosa. Orang udah mabuk, kelahi, biasa. Betul? Karena mabuk, kelahi. Akhirnya jadi permusuhan antar kampung, antar desa. Dipicu dari apa? mabuk. Dosa. Ya. Berarti yang jual dosa, yang beli dosa, yang minum dosa, semua kena dosanya. Yang mengedarkan juga dosa, yang bikin juga dosa, semua kena dosanya. Dari khomer, minuman yang memabukkan. Dosa apa lagi? Zina apa lagi? ini menghancurkan kehormatan manusia. Akan menjadi kebencian Manusia benci jijik. Tidak ada kehormatannya. Dan bisa menjadi perang dua keluarga. Hadirin, karena perkara dosa. Sehingga Allah larang jangan dalam perkara dosa kamu saling tolong menolong. Justru dalam perkara dosa ini Allah katakan muru nabil ma'ruf yanhauna 'anil mungkar Mestinya kamu cegah. Cegah, jangan sampai terjadi. Nah untuk mencegahnya ini juga perlu ta'awun. Gak mungkin satu desa dijaga seorang keamanannya. Kalau masyarakat semua berpartisipasi menjaga keamanannya, ringan. Perlu ta'awun. Nah ini hadirinya dimulakan Allah Ta'ala. Makanya digambarkan Nabi SAW bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu mereka itu kayak satu jasad. Antum lihat jasad jasad kita dalam tubuh kita, walaupun tangan ini ya dengan kanan kiri ini ya sama-sama, tapi kalau nggak kerja sama, tangan kanan keberatan, tangan kiri diem, nggak mau bantu, nggak bisa, harus tangan kiri bantu, sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul istilahnya. Dan tidak boleh kita meremehkan satu dengan yang lain karena orang kalau sudah diremehkan sakit hati merasa dihina. Ini menjadikan benci. Jangan ada. Kita nggak boleh meremehkan yang rendah, yang miskin diantara kita jangan. Karena sungguh kita menjadi kuat dari orang-orang yang lemah. Contoh hadirin, kita ini punya jari lima ini. Kalau satu saja nggak ikut berperan, kuat nggak? Kita ketika lima-limanya megang, tali kita pegang, di majari semua megang, lebih kuat kalau dibandingkan dengan satu lepas, lebih kuat mana? Cuman satu yang kelingking nggak ikut, lebih kuat mana? Berkurang nggak kekuatannya? Berkurang kekuatannya, padahal cuma satu nggak ikut. Apalagi kalau ibu jari nggak ikut, cuman jarinya tok yang megang, lebih kuat? Tidak. Ini akan kuat kalau kerjasama. Makanya Allah perintahkan kepada kita dalam menjaga kebersamaan ini kedepankan keikhlasan. Kedepankan kejujuran, contohnya hadirin. Kalau tidak ada ikhlas, orang sulit untuk berkorban. Karena apa? Mengorbankan waktu saya tidak mau. Mengorbankan tenaga tidak mau. Mengorbankan harta lebih tidak mau lagi. Tapi kalau orang ikhlas, mudah dia untuk mengorbankan keba demi kebaikan. Kerja bakti ikut. Tidak tenaganya mungkin ya sumbangannya. Dia akan selalu ikut. Karena memang ada keikhlasan untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Untuk tawasau bil haq bis sabr. Dan dia ikhlas dalam membantu dengan saudaranya. Lihat hadirin. Dalam hadis beliau katakan dalam al-na'am hakul muslim alal muslim situn. Hak kita muslim dari muslim yang lain ada enam yang harus kita tunaikan. Di antaranya yang pertama idza laqitumuhu fasallim alai. Ketika jumpa ucapkan salam. Ini hak. Harus kita tunaikan. Ketemu muslim dengan muslim kok nggak salam? Ini rugi kita. Kesempatan kita saling mendoakan. Yang mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Karena Allah katakan bimisliha. Kalau engkau diucapkan salam padamu, jawab yang semisal. Kemudian yang kedua, beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza da'atka fa'ajibhu ketika saudaramu mengundang engkau, hadiri undangannya. Jangan pilih-pilih. Siapa yang undang hadirilah. Jangan hanya kalau yang kaya mengundang, semangat, datang. Kenapa? Pasti jamuannya mantap. Kalau yang undang orang miskin, yang punya hajat, ya alas, alas gimana malas malas mau datang. Paling cuma sop saja. Paling cuma ini saja. Jangan gara-gara makanannya. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Orang ketika mengundang dan datang yang diundang senangnya. Ingat, memasukkan rasa senang di hati mukmin ini ibadah. Bahkan termasuk amal yang sangat Allah cintai, Idukholus surur fi bin mukmin. Memasukkan rasa senang di hati mukmin. Nah hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala. Yang ketiga, hak muslim yang harus kita tunaikan. Wa idastan sohaka sohu Ketika saudaramu minta nasihat, nasihati. Ya, bimbing, beri nasihat, beri saran yang baik. Kalau Anda tidak bisa memberikan solusi yang baik dari nasihat yang Anda tahu yang baik, ajak ke yang lebih alim supaya dapat pencerahan yang lebih sehingga solusinya akan lebih baik. Karena apa? Saudaramu berhak mendapat nasihat. Yang keempat, wa idza ketika saudara kita bersin, alhamdulillah dia mengucapkannya, maka fasamithu kamu jawab yarhamukallah. Saling doa. Masya Allah nikmatnya hidup bersama mukmin ketemu sudah doa dan ucapan assalamualaikum ini ucapan Allah kepada penduduk surga ucapan para malaikat menyambut penduduk surga ucapan kita ketemu dengan saudara di dunia Kamu muslimin yang dimulakan Allah jangan remehkan doa ini keselamatan nomor satu bahkan dalam dunia kerja itu pun dipampang besar utamakan apa selamat betul utamakan keselamatan kerja. Kan begitu. Karena yang barakallahu fikum memang orang memandang keselamatan itu kunci kebaikan bagi kita juga. Kemudian hadirin yang kelima wa idza marida fa'udhu. Ketika saudaramu sakit jenguk. Yang keenamnya wa idza mata kalau saudaramu meninggal dunia iringi jenazahnya antar urusi kuburkan Nah ini semua akan terwujud kalau kita jujur dalam iman. Kemudian kita apa? Ikhlas. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. La yadhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga Allah hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu kalian tidak dikatakan beriman, benar imannya, sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Dan beliau sampaikan ala adullukum bisyai'in idza fa'altumu tahabbtum bi Maukah kutunjukkan kepada kalian satu amalan bila kalian lakukan ini kalian akan saling cinta mencintai sesama kalian Mana afsus salam bainakum? Kalian sebarkan salam sesama kalian. Jangan bakhil. Adapun orang yang kita beri salam dia jawab nggak jawab urusan dia. Sampai pun kita masuk rumah sendiri, jangan lupa assalamualaikum ucapkan salam. Kalaupun di rumah kamu tahu nggak ada orang, ada malaikat jawab. Rugi nggak? Nggak rugi. Nggak rugi. Kalau ada orang muslim, kita ucapan salam nggak balas, dosa dia kita tetap dapat pahala. Dia nggak jawab nggak rugi, malaikat jawab. Dan kalau dia jawab, insya Allah akan baik. Sungguh hadirin, doa ini sering menjadikan kebaikan besar. Contoh ya, kalaupun dia ini kumpulan orang-orang yang nggak baik, anak-anak geng, am, atau yang lain-lain, pang, dan semisalnya ya. Kumpul-kumpul, tapi dia muslim. Cuman dia preman istilahnya. Kalau kita assalamualaikum lewat dengan baik. Besok lagi ke masjid lewat assalamualaikum. Insya Allah akan dijawab. Bisa jadi kita belum salam sudah duluan. Karena Pak, jadi kenal siapa sih tadi yang lewat? Oh Bapak Fulan. Temannya tanya, siapa tadi lewat salam? Fulan. Jadi akrab. Siapa tahu jadi ikut ke masjid. Masya Allah. Karena doa kita yang terus hadirin hati kering. Ya, ibarat tanamannya nggak ada yang tumbuh. Kena siraman, bumi yang kosong, tandus kering, kena hujan, tumbuh rumput, tumbuh tanaman. Begitu hati-hati manusia. Cobalah dengan doa-doa kita akan saling cinta, Baik hadirin dan termasuk ya ikhlas ini yang akan melahirkan semua itu mudah. Kita melakukannya. Dan sifat berikutnya hendaknya kita apa? Ya, termasuk dari tawadhu adalah kita rendah hati, lembut dan santun. Sungguh Nabi bersabda dalam hadis, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Jabir radhiyallahu taala an mengatakan Nabi SAW bersabda, seorang mukmin itu dia pasti santun, ramah, sehingga mudah mendekat dengan manusia, manusia pun senang dekat dengan dia. Ini mukmin. Dan tidak ada baiknya kalau seorang mukmin manusia enggan dekat dengan dia dan dia nggak bisa mendekati manusia karena kaku, pemarah orangnya, tidak ramah. Dan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain, kata beliau. Sehingga beliau sampaikan untuk supaya kita baik dalam bermuamalah, kedepankan ahlakul karimah. Beliau bersabda, "Innakum lantas aunan nas bi amwalikum." Ingat ini hadisnya. Beliau bersabda, "Sungguh kalian tidak bisa bikin simpati orang kepadamu, orang senang padamu dengan hartamu." Jangan kau kira dengan kamu kaya raya bisa orang senang padamu bisa orang memilih kamu? Tapi kata beliau, bikinlah manusia simpati kepadamu bihusni hulukikum watolki wajikum. Bikinlah manusia simpati dan senang padamu dengan apa? Manisnya mukamu, dengan baiknya ahlakmu. Lihat hadirin kalau orang ketemu dengan sesama manis mukanya, senyumnya, Apalagi salamnya, salam, senyum, sapa. Insya Allah, Masya Allah ini akan menjadi akrab, ramah, pergaulannya, mudah bergaul. Orang jadi akrab, mudah akrab dengan orang. Coba kalau antum masuk masjid, ketemu orang, Assalamualaikum. Ya, tanya sedikit, perkenalan. Besok lagi ketemu lagi salam Kan akrab jadinya. Tapi kalau untuk masuk, sud, sholat, sud pergi. Masuk, pergi. Masuk, pergi. Tanpa salam, tanpa kalam. Pokoknya nggak peduli kayak masjid itu kayak nggak ada orang. Ya, kapan mau akrab dengan manusia? Susah hadiri. Nah ini yang kita amalkan. Kejujuran, keikhlasan, kelembutan. Dalam sikap kesantunan. Ada peribahasa, Anda sopan kami segan. Berarti kalau Anda santun dan sopan, orang pun akan hormat, orang akan segan. Tapi kalau Anda tidak punya adab, Anda punya tidak punya etika, maaf-maaf, orang nggak suka. Betul begitu. Itulah hadirin petunjuk Rasulullah SAW. Berilah manfaat kepada manusia. Apa yang kita bisa, walaupun hanya senyum kata beliau. La tahkironna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah engkau remehkan satu kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko ahok kabiwajin talkin, Walaupun cuma senyum saja engkau berikan. Atau muka manismu kepada saudaramu. Lakukan itu. Barakallahu fikum hadirin. Sungguh. Inilah diantara hal-hal yang perlu kita jaga dalam kita bermuamalah. Termasuk hendaknya kita kedepankan sifat kita. Mengutamakan yang lain Ya. Dan juga Pak, ini akhlak yang mulia. Namun waktu sudah Isya, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya.